Dengan sholat kita sedang disadarkan siapapun kita Kita tempelkan tujuh anggota badan kita ke lantai Dari atas sampai ke bawah Ujung kaki dua Ujung tangan dua Ujung lutut dua Satu kening menempel ke lantai Kalau makhluk di bumi tidak lagi mau mendengar kata-katamu Siapapun tak lagi memperdulikanmu Berbisiklah ke tanah Makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa bangun di tengah malam mengadu kepada Allah ngadunya pada Allah sekarang banyak orang ngadu ke Facebook semua diadukan di wall Facebook Twitter makin dibaca komennya makin stres depresi bersunyi-sunyi di tengah malam kalau sudah Allah berikan pertolongan intan surullah kalau kau tolong agama Allah Allah yang akan menolong kamu